بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد anggota grup WhatsApp Dirasa Islamiyah Rahimana ورحمكم الله masih berkaitan dengan pembahasan niat Kita sampai pada hadis yang ke-11. An Abil Abbas, Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كن يهني أدله أبو العباس beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang Allah firmankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan semua kebaikan dan semua keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara rinci tentang apa yang disebutkan dengan al-hasanat was -sayyiat. Apa itu kebaikan-kebaikan dan apa keburukan dan bagaimana keadaannya barang siapa yang memiliki keinginan untuk mengerjakan sebuah kebaikan akan tetapi dia belum sempat untuk mengerjakan maka Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan pahala baginya satu kebaikan yang sempurna akan tetapi ketika ada seseorang yang memiliki keinginan untuk mengerjakan sebuah kebaikan lalu dia berhasil untuk mengerjakannya maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan pahalanya sepuluh kali lipat kebaikan dari apa yang dia kerjakan. Bahkan bisa lebih dari itu sampai tujuh ratus kali lipat atau berlipat-lipat lebih dari itu. Akan tetapi barang siapa yang memiliki keinginan untuk mengerjakan sebuah keburukan lalu dia belum sempat mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bagi dia kebaikan yang sempurna ketika dia memiliki niat untuk mengerjakan amal keburukan lalu dia urungkan niatnya akan tetapi apabila dia memiliki niat untuk mengerjakan keburukan lalu dia berhasil mengerjakannya maka Allah Subhanahu wa taala hanya akan menuliskan untuknya dosa satu keburukan sesuai dengan apa yang dia kerjakan hadis ini muttafaqun alaih disepakati kesahihannya Ikhwas sekalian, hadis ini menunjukkan tentang betapa pentingnya sebuah niat. Dan kita sudah bahas kemarin bahwa As-Subki dalam Al-Halabiyat menyebutkan al-khatarat atau sesuatu yang sempat terbersit dalam hati ada lima tingkatan. Yang pertama al-hajis. Al-hajis artinya adalah pertama kali seorang terbayang sesuatu. Dan ini merupakan saat pertama seorang terfikir kepada sebuah pikiran. Kalau ternyata pikiran itu mulai agak bertahan, maka dikatakan al-khatir. Kemudian apabila lebih lama lagi bertahan, lalu seorang yang memikirkan ini mulai ragu, saya kerjakan atau tidak, maka berubah menjadi hadithun nafs. Dan tiga hal ini, para ulama mengatakan seseorang yang merasakannya tidak akan diperhitungkan baik pahala maupun dosanya. Akan tapi jika sudah mulai dia agak condong kepada salah satu sikap mulai mengerjakan atau tidak maka saat itu dia sudah berubah menjadi alham alham juga sama artinya adalah sesuatu yang dipikirkan dalam hati akan tetapi orang yang memikirkan sudah mulai condong untuk mengerjakan lalu berpindah kepada derajat berikutnya atau tingkatan selanjutnya adalah al-azm yang dikatakan tekad akan tetapi semua selama belum diiringi dengan perkataan atau perbuatan kita pernah sampaikan bahwa itu tidak akan dicatat sebagai dosa karena dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal ta aw tatakallam sungguhnya Allah subhanahu wa taala memaklumi atau mengampuni apa yang sering dipikirkan oleh hambaku atau umat-umat ini selama sesuatu yang terbesit dalam pikiran maupun hati belum sampai terwujudkan dalam sebuah perbuatan maupun perkataan. Sedangkan alhamdulillah dan al-azm dan yang kita bahas pada kali ini adalah seseorang yang sudah mulai memikirkan betul-betul memiliki keinginan yang kuat untuk mengerjakan perbuatan itu. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memiliki keistimewaan dan kemurahan kepada umat ini dan dalam hadis ini pelajaran pertama adalah betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk orang yang memiliki keinginan yang baik, sekalipun dia belum sempat mengerjakan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Akan tetapi, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ada seseorang memiliki keinginan buruk sampai akhirnya dia berhasil mengerjakan, maka dosa yang diberikan hanya satu, derajat saja sesuai dengan apa yang dia kerjakan dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha setiap orang yang dapat mengerjakan sebuah kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala sepuluh kali lipat wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun akan tetapi setiap orang yang mengerjakan sebuah keburukan dia tidak akan mendapatkan balasannya kecuali hanya satu keburukan yang sesuai dengan dia kerjakan dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Azza wa Jal. Ini merupakan kemurahan Allah ketika seseorang diperlakukan oleh Allah dengan adil pada saat dia mengerjakan sebuah keburukan. Satu keburukan akan diberikan satu keburukan dosanya. Sedangkan orang yang mengerjakan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan perbuatan baik. Niat belum mengerjakan. Ternyata Allah sudah tuliskan. Contoh seseorang ingin berwudu agar dia bisa sempurna dalam membaca Al-Quran ternyata karena adanya kesibukan atau ada kepentingan akhirnya dia tidak jadi untuk melaksanakan wudhu maka dia sudah mendapatkan kebaikan orang ingin masuk masjid agar dia bisa menunaikan salat duha sampai depan masjid ternyata ada orang yang menelpon kemudian segera berangkat ke kantor misalkan maka dia sudah mendapatkan pahala karena ini merupakan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala dalam memberikan pahala maupun dosa untuk hambanya yang beriman. Innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Hadis ini merupakan hadis qudsi. Hadis yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menuliskan setiap keburukan dan kebaikan. Semua kebaikan dan keburukan telah Allah Subhanahu wa taala tulis dan ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, Allah telah menuliskan semua, artinya dalam catatan takdir secara lengkap, Allahul Mahfuz, pada kitab yang menulis semua takdir makhluk. Dan ini sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami ciptakan semua makhluk yang ada dengan takdirku. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan semua takdir yang akan terjadi pada makhluk-makhluk ini 50.000 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini bisa dipahami dengan makna takdir. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan semua kebaikan dan semua keburukan. Akan tetapi bisa juga dipahami dengan makna kedua bahwa setiap orang yang mengerjakan kebaikan akan ditulis. Setiap orang yang mengerjakan keburukan akan ditulis. Ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidaklah ada seseorang mengucapkan satu perkataan ataupun seorang mengerjakan sebuah perbuatan melainkan kami akan menulis melalui malaikat kami. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, malakani al karimani yaktubani kulla ma ya'maluhu al-mar'u min qawlin aw fi'l. Yang dimasukkan dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua malaikat yang akan mencatat segala perbuatan anak Adam, baik yang dilakukan dalam bentuk perbuatan maupun perkataan. Dan disebutkan bahwa malaikat yang menuliskan kebaikan berada pada sisi yang kanan. Kemudian malaikat yang menuliskan pada arah yang kiri akan menuliskan hal-hal yang buruk. Dan ini merupakan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang Allah ciptakan. Ini juga merupakan pesan agar seorang berhati-hati dalam berkata maupun berbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengerjakan agama ini dengan benar dan kita dimudahkan untuk menerima petuah Rasul sallallahu alaihi wasallam wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin